Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca sarah untuk Sama'in Nabi karya Imam Tirmidzi dengan sarah atau penjelasan dari Sa'ab Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahumullah taala. Kita masih menyinggung tentang masalah uh, Umayyah ibn Abi Salat As-Saqafi. Maka wa min syi'rihi di antara syair Umayyah ibn Abi Salat. <clears throat> Catatan kaki tiga dikutip dari Diwan Umayyah ibn Abi Salat. Diwan adalah buku kumpulan puisi atau kumpulan syair buku kumpulan puisi atau syair itu disebut diwan. Dalam bahasa Indonesia disebut ontologi. Ini, ontologi fulan itu artinya buku kumpulan puisi. Majidullah wa huwa lil majdi ahlu. Akukanlah Allah dan dia Allah layak untuk mendapatkan pengagungan. Rabbuna fis sama Eh, dia adalah Rabb kami, Rabb kita fi sama di atas sana. Amsa kabira, eh, Aisar kabira dan jadilah dia adalah yang besar. Dalika al-munsi'u al-hijarata wal mauda. Dalika dialah Allah al-munsi'u zat yang menciptakan al-hijarata bebatuan wal mauta dan menciptakan dan menghidupkan orang yang telah mati wa ahyahum dan menghidupkan mereka wa kana jadira dan dia Allah adalah jadiran layak untuk itu semua bil bina'i al ali dengan bangunan yang tinggi mungkin maksudnya adalah langit bangunan langit Allah disabakon nasa yang lebih dulu daripada manusia wasawa dan Allah sempurnakan Allah ciptakan secara sempurna dan bagus Fokus sama'i di atasnya langit sarira singgah sana atau arsh. Catatan kaki empat sarir wa al arsh sama dengan arsh fil dalam bahasa Arab. Sarja'an <clears throat> catatan kaki satu wal ali al munif yang tinggi dan mulia. aluhu basarul ain tidak bisa dicapai oleh pandangan mata manusia. Tara dunahu, anda lihat dunahu di bawahnya Allah, al-malaika, itu para malaikat, surah. Surat jamak dari aswar. Aswar artinya al-ma'ilul unuqi, yang tidak uh, memiringkan lehernya. Linadharihi ilal uluwi, karena melihat ke arah atas. Atau berarti menengadah ya. Kalau kita berarti surah menengadahkan kepala. Kulama setiap kali aku sampaikan aku bacakan syair bait syair kepada Nabi maka Nabi mengatakan hi hiya yang di situ maknanya dan maksudnya adalah zid tambahi lanjutkan sampai aku bacakan kepada beliau 100 bait dan 100 tentu bukanlah bilangan yang sedikit Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, ingka limu, hampir-hampir dia masuk Islam. Dan juga telah sampai pada Umayyah ini dakwah Nabi. Dan dia pun hampir masuk Islam, akan tetapi dia mati di atas kekafiran. Maka ini menunjukkan fal amru lillahi min qablu wa min ba'du. Eh, bahasanya hidayah itu adalah milik Allah sebelumnya dan setelahnya. Kemudian dari Abu Zinad dari Hisham ibn Urwah. Ini anaknya Urwah bin Zubair. An abihi dari bapaknya Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair adalah ponaan Aisyah. Dari bibiknya Aisyah radhiallahu anha. Sang bibik bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan e, untuk Hasan ibn Sabit mimbar di masjid. Yakumu alaihi yang Al Hasan ini berdiri di atasnya Kok iman berdiri membangga-banggakan menyebutkan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal atau beliau mengatakan perawi ragu yunafih yunafihu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh Allah menolong Hasan dengan perantaraan dengan sebab uh kudus yaitu Jibril ma yufa ma yunafihu dia membela atau menyebutkan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya di sana beliau At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Juga dilihatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Yunaf yufakhiru atau yunafihu ini adalah ragu-ragu dari perawi kalau yufakhiru maknanya menyebutkan kebanggaan hal-hal yang membanggakan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal manaqib dan kelebihan Nabi dan kedudukannya yang tinggi. Kalau munafahah artinya mudafaah pembelaan. Wadzabu dan membela sang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan Allah menolong Hasan bin Sabit dengan Allah kirim malaikat Jibril tugasnya untuk membantu Hasan bin Sabit. Roh Kudus sama dengan Jibril alaihissalam. Jibril disebut dengan sebutan roh karena dia turun membawa wahyu. Dan wahyu adalah sebab hidupnya hati atau roh bagi hati. Maka di sini kita jumpai faedah tugas lain malaikat Jibril. Di tugas lain malaikat Jibril adalah eh, membantu, menguatkan dan menolong orang-orang yang berjuang membela Islam dengan lisannya ataupun dengan tulisannya. Dengan lisannya ataupun dengan tulisannya. Maka Hasan bin Sabit yang membela Islam dengan lisannya itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bantuan malaikat Jibril. Sehingga ini menjawab pertanyaan sebagian orang setelah Nabi terakhir mati, apakah malaikat Jibril nganggur? Ini, apakah malaikat Jibril nganggur, tidak ada kerjaan, tidak ada tugas? Jawabannya e, Jibril punya tugas-tugas yang lain. Selain tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian hadis yang terakhir ke-251 eh, sama dari Abu Zina dari ayahnya Eh, dari Urwa seperti uh, eh, Ibnu Abi Zinad dari Abu Zinad ya, dari Urwa dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu dengan redaksi yang semisal. Namun sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, kita coba akan uh, dibacakan fawaid dari sarah samail yang lain yaitu al-wasail fi sarhi syama'il. Ya tentang labid. Tadi kita e, di depan tadi kita baca tentang labid Labid ini namanya Labid ibn Rabi'ah al-Amiri. Dia tiba ke kota Madinah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan rombongan kaumnya dan masuk Islam. Labid ini masuk Islam. Labid al-Amiri penyair jahiliyah ya, kemudian menjumpai Islam ini masuk Islam. Wahasuna Islamuhu dan bagus keislamannya dia adalah termasuk kubarus suara, penyair besar, mukhatram, menjumpai masa jahiliyah dan masa Islam. Dan dia adalah syarifan fil jahiliyah wal Islam. Seorang yang mulia di masa jahiliyahnya dan di masa Islamnya. Dan perlu diketahui labid ini lam yakul syi'ran ba'dal islami. Tidak lagi membuat syair, menyusun syair setelah masa Islam. Kenapa? Beliau pernah ditanyakan Kenapa anda nyusun syair? Bukankah Nabi membolehkan orang bersair? Dan ada sejumlah penyair. Eh, ada penyair. dan Nabi memiliki sejumlah penyair. Ada Hasan ibn Sabit, ada Abdullah bin Rawaha. E, eh, kenapa anda tidak lanjutkan? Eh, eh, maka sebenarnya Islam tidak melarang eh, beliau untuk bersair. Namun itu pilihan pribadi pilihan pribadi. Ketika ditanya akan dikonfirmasikan pada beliau kenapa tidak lagi nyusun syair setelah masuk Islam, beliau mengatakan abdalani Allahul Quran. Allah telah gantikan aku dengan Al-Quran. Maka saya cukup sibuk dengan Al-Quran, tidak mau sibuk dengan syair. <clears throat> Dan beliau ini punya nadar untuk menyembelih unta setiap kali tertiup angin ya, yang disebut dengan angin asoba. Dia bernadar untuk memberikan makan pada manusia. Itu di antara amal beliau, beliau punya nadar <clears throat> yang beliau laksanakan setiap ada angin tertentu yang bertiup, ya, maka beliau akan beliau unta kemudian dibagi-bagikan. Nazala Kufah pada akhirnya beliau tinggal di Kufah dan meninggal dunia di Kufah. Maka tadi syair yang beliau sampaikan ala kullu syai'in ma makhalallah batilu. <clears throat> Dan ini e, sebenarnya ada bait kelanjutannya. Namun yang Nabi kutip cuma yang ini. Karena tentu satu bait itu ada depan ada belakang. Nah ini ini bagian depannya. Belakangnya tidak Nabi kutip. Kenapa? Karena belakangnya bermasalah. Ya, sehingga yang Nabi puji cuma yang bagian depannya. Karena bagian kelanjutannya bermasalah, yaitu lanjutannya perkataan labid yang beliau yang dia buat di masa celia. Wa kullu na'imin la muhalata zailu. Dan setiap kenikmatan tidak boleh tidak akan binasa. Ya. dan ini kalau itlak semacam ini satu hal yang tidak benar karena nikmat surga tidak binasa. Nikmat surga tidak fana. Maka secara mutlak mengatakan semua nikmat itu fana, tidak. Maka satu hal yang tidak tepat. Oleh karena itu dikisahkan, tatkala satu ketika sahabat Nabi Utsman bin Mas'un mendengar perkataan Labid yang membacakan syairnya ala kula syai'in makhalallahu batilu dia komentar sotak tak engkau benar dan tatkala uh, Utsman ibn Mad'un radhiallahu anhu mendengar kelanjutannya wa kullu na'imin la muhalata zailu maka labid eh, la, maka Utsman mengatakan kadiba bohong di anna na'imal jannati la yazulu nikmat surga itu tidak fana Faqala Labid maka Labid mengatakan matakana yu'dhi jalisukum ya ma'sar Quraisyin. Kapan eh, Kapankah teman duduk kalian ini menyakiti? Yaitu maksudnya dirinya. Kapan saya berbuat salah menyakiti? Kenapa saya disakiti? Wahai orang-orang Quraisy, maka adalah salah satu dari mereka kemudian menampar Utsman sampai biru-birulah matanya. Ya, ya tentang Umayyah ibn Abi Salat ada keterangan yang lebih lanjut, beliau Umayyah ibn Abi Salat, dia penyair, ibn Rabi'ah al-Thaqafi Itu seorang yang gemar beribadah di masa jeliah, tadi telah kita baca, beriman dengan hari berbangkit, menjumpai masa Islam, namun tidak masuk Islam. Umayyah ini hidup sampai uh, tahun Perang Badar. Bahkan dia sempat membuat sair-sair sedih Ya, berkenaan dengan orang yang terbunuh, orang-orang kafir yang terbunuh saat perang Badar. Maka dia masih hidup sampai perang Badar, bahkan saat perang Badar dia bikin syair. Setelah selesai perang Badar, meratapi eh, orang-orang uh, kafir yang mati di perang Badar. Dia matinya saat pengupungan Taif. Mati dalam keadaan kafir tahun 8 atau 9 Hijriah. Itu Umayyah ibn Abi Salat. Kemudian tentang uh, jari Nabi tadi terluka. Kalau tadi di sarahnya Syah Abdul Razak tidak ada keterangan kapan itu kejadiannya. Cuma dikatakan Nabi jalan kaki. Kemudian terbentur batu. Kalau di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Waqa'a fil Bukhari dalam uh, Sahih Bukhari terdapat riwayat karena fi ba'dil masyahid. Di salah satu peperangan. Jadi fisabilillahnya berarti di sini maknanya perang. Fadamiyat isbu'uhu eh, berdarahlah jari Nabi. Al-Kirmani mengatakan karena dzalika fi ghazwati Uhudin. Kata Kirmani itu kejadian saat perang Uhud. Wa fi muslimin dalam riwayat Muslim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Nabi berada di gua. Lantas berdarahlah jari beliau. Maksudnya beliau berada di salah satu gua atau cekungan di Gunung Uhud. Maka kalau berdasarkan penjelasan ini visabilillah itu betul-betul visabilillah dalam artian perang. Kemudian tentang uh, Al-Bara ibn Azib ketika ditanya apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah maka beliau mengatakan tidak wallahi demikian juga Rasulullah tidaklah lari akan tapi yang lari adalah sar'anun nasi orang-orang yang eh, tergesa-gesa inti dari jawaban Al-Bara adalah anak awa ilan nasi yang kabur itu adalah orang-orang yang ada di depan yang maka nalahu min ma'rifatin bil harbi yang mereka tidak punya pengetahuan tentang perang aukan ujubana atau mereka orang-orang yang penakut mereka lah yang lari adapun ya, maka tidak semua orang lari meninggalkan Rasulullah bahkan Rasulullah dan sejumlah sahabatnya tegar di medan peperangan Kemudian tentang Rasulullah yang tetap di bagolnya dalam riat yang lain Rasul kemudian di, apa, memukul dengan kakinya ke perut bagol untuk berjalan menuju ke arah orang kafir sambil mengatakan ya angsar Allah ya angsar Rasulih Baik para penolong Allah dan penolong Rasulnya. Aku adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, bagol yang Nabi pakai saat perang Hunain ini adalah bagol yang warnanya putih. Yang bakal ini di, adalah hadiah dari Raja Mesir, Muqaykis, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, bakal Nabi yang warnanya putih hadiah dari Raja Mesir ini namanya Duldul. Dan Duldul ini mati di masa khilafahnya Muawiyah. Ya, kemudian ada selanjutnya tentang uh, dari Sabit Al-Bunani dari Anas, Nabi masuk ke Mekah dalam Umratul Qadha. Umratul Qadha di sini yang dimaksud dengan qadha adalah qadiyah. Qadha di sini ada istilah Umratul Qadha. Qadha di sini adalah qadi dari kata-kata qadiyah. Qadiyah artinya permasalahan yakni yang dimaksudkan adalah al-muqadah wal musalahah yaitu perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai maksudnya perjanjian damai Hudaybiyah. Maka umratul qada umrah yang Nabi jalankan karena tuntutan perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, karena Nabi mau umrah tahun 6 kemudian tidak bisa masuk Mekah terjadi perjanjian Hudaybiyah salah satu poinnya Nabi diperbolehkan untuk umroh tahun depan selama tiga hari di kota Mekah. Maka kodok di sini adalah kodok yaitu dalam pengertian permasalahan di e, klausul perjanjian Hudaybiyah. La kodok asyari. Kodok di sini bukan kodok umroh. Tapi karena e, kodok dalam pengertian fikih. Dalam pengertian kemarin tahun 6 belum jadi masuk Mekah, belum real umrah, tertahan di Hudaybiyah, lalu dikodok di tahun berikutnya. Bukan demikian. Bukan demikian. Karena umrah e, Nabi dan para sahabat yang telah tahalul saat Hudaybiyah tahun kemarin itu tidaklah wajib dikodok. Karena e, kama huwa sya'nul muhsar. Demikianlah orang yang Eh, yang umroh kemudian mendap, e, mengalami ihsar, tertahan sehingga tidak bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan umrahnya. Ya, kemudian tadi kemudian syairnya Abdullah bin Rawaha Al-yaum nadribukum ala tanzilihi Ay nadribukum ala takdiri naqdi ahdikum Kami akan memenggali kalian ya, Jika kalian membatalkan perjanjian kalian Menimbang bahasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang turun padanya wahyu dari Allah. Maka tanzil di sini maknanya adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dorban yuzilu alhamma. Pukulan yang menghilangkan alham. Ham jamak dari eh, hammah. Di mufradnya itu ada tak marfutohnya setelah mim. Maknanya kepala. Min makilihi. Makil kalau di sini dijelaskan tempat istirahat tidur siang, tempat kailulah. Maksudnya adalah tempatnya kepala. Kemudian ada Nabi mengatakan, biarkan wahai Umar, sungguh Sa'ir itu lebih cepat menyerang daripada nadahi an-nabl. Nadah di situ maknanya adalah romyu, lemparan anak panah. Kemudian hadis setelah uh, hadis setelahnya dari Jabir bin Samurah Nabi eh, para sahabat yatanasyadu. Tanasyud itu membacakan syair namun eh, ada penjelasan yang lebih spesifik. Tanasud itu qiraatu syi'ri al-ghair. Membacakan atau membaca syairnya orang lain bukan syair sendiri. Kalau membaca syair sendiri, yakulu syi'ra. Mengucapkan syair. Ini ya, kemudian berkenaan dengan hadis selanjutnya, E, syair yang paling bagus yang dicapkan oleh orang Arab perkataan lebih ala kullu syai'in makhalallah batilu. E, hadis ini mengandung fawaid di antara kandungan hadis ini dalil bahasanya kebenaran itu diterima dari siapapun. Meskipun yang mengatakan adalah seorang penyair. Ini. Yang uh, maka kebenaran diterima dari siapapun siapa yang membawanya. Meskipun yang membawanya dan mengatakannya adalah orang yang kafir, ketika dia mengucapkan satu hal yang benar kita terima. Demikian juga seandainya yang menyampaikannya adalah seorang penyair atau orang fasik. Dan yang dia sampaikan itu benar dan kita tahu kalau itu benar berdasarkan ilmu yang kita miliki, maka diterima. Adapun orang yang mengucapkan perkataan yang tidak benar maka dia tertolak meskipun dia adalah seorang muslim kawan kita. Ini diantara fawaid uh, hadis ini dan fawaid uh, demikian ini uh, disampaikan oleh Said Musaimin ketika menjelaskan di, di sarah beliau untuk Riyadus Salihin. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau sampaikan di antara ini adalah tadi menerima kebenaran, memberikan apresiasi dan mengatakan benar itu satu hal yang benar siapapun yang mengatakannya meskipun dia adalah seorang penyair. Tidak harus yang mengatakannya seorang nabi. Ya, tidak harus demikian. Seandainya yang mengucapkan dia adalah penyair yang Allah katakan wasuara umul ghawun para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat ya. meskipun demikian yang Allah katakan tentang penyair ya, ketika ada seorang penyair yang mengucapkan perkataan yang benar maka tidak diingkari Kemudian tadi hadis yang terakhir dari uh, dari Amr ibn Sharid dari bapaknya, bapaknya Sharid ibn Suaid namanya. Sharid ibn Suaid Asakofi Seorang sahabat ya bahkan mengikuti Bayatul Ridwan oh, tentang hi itu bacanya bikasril ha wa sukunil ya wa kasril ha asaniyah bukan hiyah namun yang benar bacanya bikasril ha sukunil ya wa kasril ha asaniyah berarti hi Wakil, wakil ada yang mengatakan al-ha'ul ula asluhu alif. Ada yang mengatakan hak yang pertama itu aslinya alif. Ai. Ya, ada yang mengatakan aslinya ai. Wa yatustakmalil istijadah minal hadis. Ini adalah ungkapan yang dipakai oleh orang Arab untuk minta dilanjutkan ngomongnya. Kemudian mimbar, kemudian di hadis uh, yang terakhir ada mimbar. Uh, mimbar adalah isim alat. Yeah. Dari kata-kata naber. Dan naber itu makna asalnya adalah araf'u. Naik dan tinggi. Di, maka mimbar alat supaya orang itu tinggi. Tinggi di atas yang lain. Nah, kemudian kita baca sedikit dari bab selanjutnya bab yang ke-38 bab maja'a riwayat tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samar di malam hari. Di ya, samar biasa kita terjemahkan dengan begadang. Nih. Ya, as-samari as-sahar ba'da hada'atil lail. Samar definisinya adalah as-sahar yaitu pegadangan setelah hada'atul lail. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk samar, ngobrol malam. Ngobrol untuk begadangan itu berarti obrolan samar itu obrolan begadangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari samar ba'da atil lain. wastasna dan Nabi kecualikan ada yang Nabi kecualikan yaitu sama rajul ma'a zaujatihi. obrolan malam antara seorang suami dengan istrinya. Wasahar dan begadangan, terutama di zaman ini, yu'adu dinilai di antara musibah besar dan bencana yang besar. Begadangan itu memiliki jinayat kejahatan yang demikian banyak pada banyak orang. Artinya memiliki dampak negatif yang yang banyak pada banyak orang. Wa min a'zamil dan di antara kejahatan terbesar yang jadi dampak dari pegadangan di zaman ini adalah itu atau salatil fajri terlantarnya salat subuh. ya, tentang hadaah al-lail, hadaah cuma eh, uh, al lail, bagian dari waktu malam. Makna asalnya adalah tenang. Hudu itu tenang. Wahada dan demi Allah yaitu terlantarnya sholat subuh karena begadangan, nonton bola atau ngobrol atau ngegim atau yang lain adalah musibah jazima adalah musibah yang besar. Dan jika seorang itu ketiduran sehingga tidak melaksanakan kewajiban yang agung ini itu salat subuh, maka dia telah melakukan kejahatan terhadap harinya itu. Ya, harinya dia sendiri dengan kejahatan yang sangat-sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan awal pagi dan awal terbit matahari itu seperti anak muda dan akhirnya itu seperti orang tua. Wahada amru maklumun bitajribah dan ini adalah satu perkara yang bisa diketahui berdasarkan pengalaman. Dan kaidah ya, dan eh, dan kaidah mengatakan pepatah mengatakan pepatah Arab mengatakan Man sabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang menghabiskan masa mudanya dengan sesuatu, dia akan menghabiskan masa tuanya dengan sesuatu tersebut. Maka siapa yang menghabiskan de, ya, bagian yang muda dari harinya, dari paginya, yaitu waktu subuh, ya, dia habiskan dengan permalas malas maka nanti akhir siang juga akan dihabiskan dengan permalas malas maka apa yang dilakukan apakah dan seorang di awal harinya itu akan ketarik pada sisa harinya. Jika di awal harinya dia nasyatan, dia energik, fanasyatan, maka sampai sore dia energik. Wa inkaslan fakaslun. Jika awal paginya dia malas, maka sore harinya dia juga malas. Dan berkenaan dengan samar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la samara ila li ini Ya, terdapat hadis yang lain yang mengatakan tidak boleh samar ya, begadangan kecuali untuk dua orang yaitu musafirun wa musallin orang yang salat malam ataukah orang yang bepergian artinya orang yang memang ada hajat dan ada kebutuhan dan ada satu buku khusus e, ditulis oleh penulis perempuan Eh, penulis kontemporer judulnya Ahkam Samar hukum-hukum seputar begadang ya, mungkin satu hal yang bagus kapan-kapan kita uh, bahas dan kita baca <clears throat> yang nulis perempuan ya, penulis, uh, Hanan atau siapa itu namanya yang karyanya cukup banyak juga ada sarah beliau untuk apa nawakitul Islam dan sebagainya beliau punya buku tentang Ahkam samar hukum-hukum seputar begadang. Kemudian dari Masruk dari Aisyah, qalat Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika ngobrol dengan istrinya. Ya, ngobrol dengan istrinya hadisan satu perkataan, jadi ya, satu obrolan. Maka Nabi ngobrol dengan istrinya Maka salah satu istrinya mengatakan ka'annal hadisah hadisu khurafah. Karena ceritanya unik, aneh. Ya, maka salah satu istrinya mengatakan seperti eh, sepertinya ceritanya Nabi ini ya, cerita yang Nabi sampaikan, cerita yang disampaikan oleh suaminya yaitu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam adalah cerita khurafat. Ya, khurafat di tempat kita yaitu hal-hal yang aneh-aneh hal-hal yang aneh-aneh, cerita yang aneh-aneh. Oh, pohon sana itu begini, begini, begini. Ya, itu aneh-aneh. Pojokan perempatan sebelah sana itu begini, begini, begini, begini. Itu namanya khurafat. Dan apa itu khurafat? Aslinya nama orang. Khurafat itu aslinya nama orang. Lantas Nabi ketika istrinya mengatakan itu seperti apa yang Nabi eh, perkataannya perkataan Nabi sampaikan itu aneh seperti eh, perkataan khurafat, Nabi lantas mengatakan atadru mal khurafah. Apa, apakah kalian tahu apa itu khurafat? Sebelum dijawab, inna khurafata kana rajulan minal uzrah. Dia adalah nama seorang laki-laki dari kabilah uzrah. Asaratuhu al-jinnu yang ditawan oleh jin di masa jahiliyah. Famaka safihim daharan. Kemudian tinggal di dunia jin bertahun-tahun lamanya ya, bertahun-tahun lamanya tinggal di alam jin. Thumma radduhu ilal insi. Setelah itu dikembalikan sama jin yang iseng ini setelah bertahun-tahun dia hidup di e, berada di alam jin, dikembalikan lagi ke dunia manusia. Kemudian dia cerita apa yang dilihat di alam jin. Nih, kemudian dia cerita apa yang dia lihat di alam jin. Fakan lihat di nasa bima ra'afihim maka dia kemudian cerita kepada orang-orang tentang apa yang dia lihat di alam jin. Hmm, begini, begini, begini. Maka uh, minal aajib yaitu hal yang aneh-aneh. Habis itu maka orang pun pada komentar kalau e, karena cerita dia aneh. Ya, kemudian ada orang selain khurafah yang ngomong cerita yang aneh-aneh juga. Maka orang pun pada komentar hadis khurafah. Ini seperti omongannya Mas Khurafah ya, atau Pak Khurafah ya. <clears throat> Akhirnya kemudian jadilah ya Khurafah definisinya cerita yang aneh-aneh. Hmm. Di sana ada penunggunya, penunggunya itu begini-begini, gini-gini-gini. Ya. Jadi saja khurafat. Ya, demikian asal mu asal khurafah. Ya, meskipun kalau matan hadis ini daif atau riwayat hadis ini daif. Diatkan oleh Imam Ahmad, di sananya terdapat Mujalid ibn Sa'id dan dia bukanlah perawi yang kuat. Al-Hafidh Ibn Kathir di kitabnya Al-Bidawi Nihaya ketika membawakan hadis ini. Wawa min ibil ahadis. Dan ini termasuk hadis yang gharib. Ada padanya keanehan. Yaitu keanehan dalam artian ketaifan. Mujalid ibn Sa'id. Ya, dibicarakan oleh para ulama tentangnya. Nah, karena itu maka hadis ini dari sisi sanad yang taif karena ada mujallid. Dan ada sisi bermasalah ya, pada matanya juga terdapat bermasalah karena tidak mungkin istri Nabi mengomentari perkataan suaminya sang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dengan mengatakan seakan-akan ini perkataannya khurafah. Nah, e, meskipun kurang lebih demikianlah definisi khurafat. Di kembali ke atas, e, Khufat adalah nama orang dari Bani Azari. Ini dari Bani Uzra. Akhadatul jinnu dia ditangkap oleh jin asiran kemudian jadi tawanannya jin di masa jahiliyah kemudian jin memulangkannya ke dunia manusia lantas dia pun bercerita pada orang-orang tentang berita-berita yang aneh yang yang belum pernah mereka lihat belum pernah mereka dengar lantas mereka pun terheran-heran dengan cerita Pak Khurafah ini lantas kemudian mereka mengatakan ini cerita Khurafah ceritanya Pak Khurafah akhirnya setiap orang yang punya cerita yang aneh-aneh dikomentari ini cerita Khurafah wa asbahat masalan jadilah cerita Khurafah itu jadi masalan dari uh, jadi uh, peribahasa sairan yang terkenal. Sair di sini artinya terkenal. Sair itu bisa artinya semua, bisa artinya yang lain, dan bisa artinya terkenal. Masalan sairan artinya kisah atau kata pepatah yang terkenal. Fi kuli hadisin lai sodak Ditujukan untuk semua perkataan yang tidak bisa dipercaya. Ila tapi hadis ini tidaklah valid dan di matanya juga ada yang bermasalah. Kemudian di antara samar Nabi adalah ye, kalau ini Nabi kalau di sini Nabi cerita maka samar yang Nabi lakukan di kesempatan yang lain adalah Nabi mendengarkan istrinya cerita. Dalam hal ini adalah Ibunda Aisyah cerita panjang yang terkenal dengan sebutan hadis eh, Ummu Zara. Ini hadis Ummu Zara. Yang diantara faedah pentingnya adalah kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang baik dalam bentuk menjadi pendengar yang setia. Ceritanya uh, istrinya cerita tentang 10 orang ya, di, dengan cerita yang panjang. Ya, di, kurang lebih dua muka, satu lembar sendiri ceritanya. Nabi menyimaknya, mendengarkannya dengan baik dan demikianlah selayaknya suami-suami yang baik eh, menjadi pendengar yang baik ketika istrinya cerita. Cerita tentang rewelnya ama dan sebagainya dan macam-macamnya. Nah, sebagaimana tadi uh, uh, satu contoh yang baik uh, ngajak istri cerita. Eh, banyak kemudian wanita banyak istri yang mengeluhkan suaminya yang lebih banyak cerita sama temannya daripada cerita sama istrinya sendiri. Ini cerita sama temannya di WA dan sebagainya namun tidak cerita dengan istrinya. Dan satu pelajaran penting yang tadi kita baca di mukadimah, Nabi melarang samar kecuali samar seorang suami dengan istrinya. Demikian yang kita bahas, kita baca sepatan malam hari ini.